Kemudian beliau memasuki sebuah subbab yang baru, yaitu amalu inna wa akhawatiha. Amalu inna wa akhawatiha amalan atau fungsi dari inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-174 dan bait ke-175 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Bagi inna, anna, laita, kemudian lakinna, la'alla, dan ka'anna, itu amalannya, itu merupakan kebalikan dari amalannya kana. Jadi bait ini itu menjelaskan bahwa inna kemudian anna, laita, lakinna, la'alla, dan ka'anna itu beramal kepada mubetadak dan khobar. Artinya ketika masuk kepada mubetadak dan khobar, itu akan memiliki fungsi atau amalan. Nah bagaimana amalannya? Itu adalah kebalikan dari kana. Karena ketika masuk kepada mubtada dan khobar, maka mubtada menjadi isim kana yang marfu, kemudian khobar menjadi khobar kana yang mansub. Maka inna dan saudari-saudarinya itu amalannya itu sebaliknya. Artinya ketika inna masuk ke mubtada dan khobar, maka mubtada menjadi isim inna, ini mansub Kemudian khobar menjadi khobar inna yang marfu. Kebalikannya. Kemudian ka inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakinna benahu dhu dirni. Maka di bait ini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dari amalan inna seperti apa? Inna Zaidan alimun. Sesungguhnya Zaid itu mengetahui. Maka asalnya Zaidun alimun. Karena kemasukan inna, maka mubetadaknya yaitu Zaidun menjadi mansub, menjadi Zaidan. Kemudian bi'anni kuf'un. Bi'anni kuf'un. Jadi sesungguhnya Zaid mengetahui bahwa saya itu berkecukupan. Nah, di sini ada anni kuf'un. Ini anna kemasukan ya mutakallim. Maka ya mutakallim ini itu kedudukannya mansub. Kemudian kuf'un sebagai khobar anna menjadi marfu. Kemudian walakin nabnahu dhu dhigni. Akan tetapi anak laki-lakinya, yaitu anak laki-laki dari Zaid, itu Zu Dirni atau Zu Dirnin. Maksudnya adalah dengki. Ya, anak laki, akan tetapi anak laki-laki dari Zaid itu dengki. Maka di sini ada lakinna. Lakinna. Lakinna itu juga salah satu saudari inna. Dan lakinna di sini itu masuk kepada jumlah ibnuhu dhu dirnin. Maka ibnuhu sebagai mubetada itu menjadi isim lakinna. Maka menjadi mansub sehingga menjadi lakinna benahu. Maka secara umum ini adalah contoh yang mengandung inna dan dua saudarinya, yaitu anna dan lakinna. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan penjelasan untuk kedua bait ini. Beliau hafizahullahu taala mengatakan, "Hadza huwal qismu tsani minal hurufin nasikhati lil ibtida'i." Ini merupakan jenis yang kedua dari huruf-huruf yang menasakh atau menghapus hukum ibetidak Karena kita mengetahui namanya jumlah atau susunan ibetidak itu terdiri atas mubetadak dan khobar. Kalau kemasukan nasikh, baik berupa fi'il atau huruf, maka hukum mubetadak dan khobar itu menjadi hilang digantikan oleh kalau mubtada misalnya kemasukan inna menjadi isim inna. Kemudian khobar mubtada menjadi khobar inna. Apa jenis yang kedua itu yaitu wa huwa inna wa akhawatuha yaitu inna dan saudari-saudarinya. Wa qad dzakara Malikin minha sittatan dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara saudari-saudari Inna dan juga Innanya itu ada enam. Wahia, apa saja enam itu? Inna, ya pertama Inna, kemudian Wa Anna, kemudian Anna, Walaita, dan Laita, Walakinna, dan Lakinna, la'alla, dan La'alla, Waka'anna dan juga ka'anna. Maka yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau itu ada enam ini. Kemudian beliau menjelaskan amalannya, wahia tansibul mubtada'a wa yakunusman laha. Dan inna dan saudari-saudarinya saudari, -saudari saudarinya ini itu menasobkan mubtada' dan menjadi isim bagi inna dan saudari-saudarinya. Jadi misalnya mubetadak dan khobar, kemudian kemasukan inna, maka mubetadaknya menjadi isim inna. Watarfa'ul khobaro wayakunu khobaron laha. Watarfa'ul khobaro yakunu khobaron laha. Dan inna dan saudari-saudarinya itu merofakkan khobar, dan menjadi khobar bagi inna dan saudari-saudarinya. Dan khobar ini memang asalnya marfu. Kemudian di marfukan ya tetap dijadikan marfu. Walikulli harfin minha ma'nan khosun. Atau walikulli harfin minha ma'nan khosun yaglibu fihi. Dan bagi setiap huruf-huruf tersebut, yaitu huruf-huruf inna dan saudari-saudarinya, masing-masing itu memiliki makna yang khusus, yang dominan di dalamnya. Artinya, masing-masing huruf dari inna dan saudari-saudarinya itu bisa jadi memiliki lebih dari satu makna. Namun masing-masing huruf tersebut itu memiliki makna khusus yang dominan di dalamnya. Fal ghalibu fi inna wa anna atau kidu. Maka makna yang dominan bagi inna dan juga anna, ya dua huruf ini, itu adalah atau kidu, penekanan. Maka biasanya kalau ada inna dan juga anna, itu maknanya, itu mayoritas, itu adalah makna taukid, makna penekanan. Atau apa maksudnya? Ai tauqidu nisbatil khobari lil mubtada'i. Tauqidu nisbatil khobari lil mubtada'i. Yaitu menekankan penyandaran khobar kepada mubtada. Karena yang namanya khobar itu memang disandarkan kepada mubtada. Misalnya, al-baitu kabirun. Ya, al-baitu kabirun. Maka itu artinya rumah, rumah tersebut besar. Maka sifat besar itu disandarkan kepada rumah. Kalau dimasukkan taukid, maka penyandaran penisbatan tersebut itu menjadi ditekankan. Ya, sungguh rumah tersebut itu besar maka besar tersebut itu ditekankan penisbatannya kepada rumah. Maka ketika dikatakan innal baita kabirun itu sifat besar itu ditekankan penyandarannya kepada rumah. Kemudian waraf syakki anha dan mengangkat keraguan yang ada di dalamnya. Karena kalau dikatakan misalnya al-baitu kabirun, ya rumah tersebut besar, mungkin ada orang yang masih ragu, ya apakah betul rumah tersebut besar. Ketika dimasukkan inna ke dalam jumlah tersebut, maka keraguan-raguan tersebut itu menjadi hilang, menjadi terangkat. Nahwu contohnya Innal qana'ata kanzun. Innal qana'ata kanzun. Sesungguhnya sikap qanaah, sikap merasa cukup itu adalah harta. Maka asalnya al-qanaatu kanzun. Kemudian kemasukan inna menjadi innal qanaata kanzun. Di sini maka kanzun tersebut, sifat harta tersebut, itu disandarkan kepada kona'ah, al-kona'ah dengan penekanan. Kemudian mengangkat keraguan-raguan bagi orang yang mendengarnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini khobarnya yaitu ghafurun rahimun itu dikuatkan, ditekankan penyandarannya kepada dalam hal ini lafzul jalalah Allah. Maka ini amalannya kebalikan dari kana, ya amalan dari inna dan saudari-saudarinya. Kemudian wa ma'na laita at-tamanni. Ya, kemudian memasuki huruf yang ketiga. Tadi setelah inna dan anna, kemudian masuk ke laita. Apa makna yang dominan bagi laita? Yaitu at-tamanni. At-tamanni. Apa yang dimaksud dengan at-tamanni? Wa huwa talabu syai'il mahbubil la yurja husuluhu. Wa huwa talabu syai'i al-mahbubi alladhi la yurja husuluhu. Yaitu menginginkan sesuatu yang disukai, namun sesuatu yang disukai tersebut itu tidak diharapkan terjadi. Ya, jadi menginginkan sesuatu yang sebetulnya disukai. Namun sesuatu yang disukai tersebut itu tidak diharapkan untuk terjadi. Mengapa? Imma likaunihi mustahilan. Ya bisa jadi karena sesuatu yang disukai tersebut itu memang mustahil terjadi. Maka kalau mustahil terjadi ya tidak akan diharapkan wa imma likaunihi ba'idal manali. Dan juga bisa jadi sesuatu yang atau keadaan dari sesuatu yang disukai tersebut itu ba'idal manali. Ya, sangat jauh atau sangat sulit untuk diperoleh. Ya, sulit untuk diraih. Maka kalau kita memiliki sesuatu yang kita sukai, namun sesuatu tersebut mustahil atau sangat sulit untuk terwujud, maka itulah yang dimaksud dengan atamani. Ya, kita menginginkan sesuatu yang kita sukai, namun sesuatu tersebut itu tidak diharapkan terjadi karena bisa jadi mustahil atau sulit untuk diraih. Fal awalu nahwu, maka contoh untuk yang pertama. Yang pertama itu yang mana? likaunihi mustahilan, yaitu sesuatu yang disukai tersebut itu mustahil terwujud. Apa contohnya? Laitasyababa yarji'u. Laitasyababa yaruji'u. Andaikan masa muda itu dapat kembali. Maka itu masa muda itu sesuatu yang disukai dan diinginkan. Namun apakah diharapkan akan terjadi? Tidak. Karena apa? Mustahil. Tidak mungkin masa muda yang telah kita lalui dahulu itu dapat kembali. Maka ini at-tamanni. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naba ayat 40, itu digunakan untuk contoh yang pertama juga, yaitu yang likaunihi mustahilan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Pada hari di mana manusia itu dapat melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah." Ya, laitani kuntu turoban. Maka laita yang ada di sini itu adalah at Dan kenapa ini masuk ke dalam kelompok yang pertama yaitu yang likaunihi mustahilan karena tidak mungkin ya orang kafir tersebut kemudian ya dahulu menjadi tanah tidak mungkin karena dahulu telah diciptakan sebagai manusia. Maka ketika eh, orang kafir melihat apa yang telah mereka perbuat, kemudian mereka berharap mereka itu dahulu tanah. Namun apakah itu mungkin terjadi? Mustahil, tidak mungkin. Kemudian wasani dan contoh yang kedua, yang kedua itu yang mana? Likaunihi ba'idal manali. Karena keadaan dari sesuatu yang disukai tersebut itu sulit untuk diraih qawli mungqati'ir roja'i. Ya, qawli mungqati'ir roja'i. Sebagaimana ucapan dari seseorang yang putus asa ya, atau putus harapan. Laita li malan fa ahujja minhu. Laita li malan fa ahujja minhu. Andaikan ya saya memiliki harta, sehingga saya dapat berhaji dengan harta tersebut. Ya, laita limalan fa minhu. Maka kalau ini adalah ucapan orang yang putus asa atau putus harapan, ya barangkali memang tidak memiliki uang. Ya tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk berhaji. Ya, berhaji kita mengetahui memerlukan biaya puluhan juta ya saat ini. Maka bisa jadi orang tersebut itu bahkan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari pun berat. Maka dia itu putus harapan, ya putus asa. Sehingga mengatakan andaikan saya memiliki harta ya sehingga saya dapat berhaji dengannya. Maka bagi orang tersebut itu adalah ba'idul manali, sesuatu yang sulit untuk diraih. Tapi apakah mustahil? Tentu tidak. Bisa jadi tiba-tiba dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian dia dapat berhaji dengan harta tersebut. Ya, ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi mungkin ya bagi dia saat itu, itu adalah sesuatu yang sulit untuk diraih. Tapi tentu kita sebagai muslim itu kita tidak boleh sampai kita putus asa atau putus harapan dari rahmat Allah. Wa kaqaulihi ta'ala dan contoh yang kedua yang ba'idal manali tadi likaunihi ba'idal manali tadi itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke 79 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu qala alladhina yuriduna al-hayata dunya Ya laitalana mislama utia korun. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ya, seandainya, sekiranya kami memiliki apa yang telah diberikan kepada korun. Kita mengetahui korun itu memiliki harta yang sangat banyak yang kalau bagi seseorang yang biasa yang hidup di dunia ini itu sesuatu yang sangat jauh, sangat sulit untuk diraih. Tetapi apakah itu mustahil? Tidak. Ya barangkali dia bekerja keras atau dia mendapatkan warisan atau hibah tiba-tiba sehingga dia memiliki harta yang semisal dengan yang dimiliki oleh Korun. Maka karena ini bukan sesuatu yang mustahil, maka ini masuk kepada atamani yang kedua. Maka ini adalah makna yang dominan bagi laita itu adalah atamani, yaitu menginginkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Karena bisa jadi mustahil atau sangat sulit untuk diraih. Kemudian berikutnya wa makna la'alla Kemudian makna yang dominan bagi la'alla at-tarajji wal ishfaqu. Makna yang dominan bagi la'alla adalah at-tarajji dan al-ishfaq. Apa itu at-tarajji dan al-ishfaq? Maka yang pertama, wat-tarajji talabus syai'il mahbubilladzi yurja husuluhu. At-tarajji itu menginginkan sesuatu yang disukai yang diharapkan akan terjadi. Maka kalau atamani tadi atamani tadi la yurja husuluhu ini yurja husuluhu diharapkan terjadi. Ya, karena itu memang mungkin terjadi. Nahwu contohnya la'allal mujahidina yantasiruna la'allal mujahidina yantasiruna. Mudah-mudahan orang-orang yang berjihad itu menang. Maka kemenangan orang-orang yang berjihad itu adalah sesuatu yang disukai dan juga sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-189, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kepada Allah ya, supaya kalian beruntung. Ya, ini ada pembahasan tersendiri kalau la'alla itu datang dalam ayat Al-Qur'an, ya namun ya di sini pada pembahasan awal ya intinya ini adalah juga at ya at-taraji. Kemudian wal isfaqu, kemudian yang isfaq makna dominan yang lain dari la'alla itu apa? Huwa tawakku'ul amril makhufi. Tawakku'ul amril makhufi. Yaitu mengantisipasi sesuatu yang ditakutkan. Ya, mengantisipasi sesuatu yang ditakutkan. Nahwu contohnya la'allal aduwa qadimun. La'allal aduwa qadimun. Boleh jadi musuh tersebut sudah datang. Maka kedatangan musuh itu sesuatu yang ditakutkan. Ya, namun kita sudah mengantisipasi menggunakan la la'alla. Ya, la la'allal aduwa qadimun. Boleh jadi ya, musuh itu sudah datang. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ash-Shura ayat ke-17, La'alla sa'ata qarib. Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Maka datangnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang ditakutkan. Ya, kemudian la'alla di sini itu digunakan untuk tawakku, ya, mengantisipasi sesuatu yang ditakutkan tersebut. Wa makna lakinna ya dan makna yang dominan bagi lakinna alis tidak roku. Ya, alis tidak roku. Apa itu alis tidak rok? Istidrok adalah wa huwa ta'qibul kalami binafyi ma yutawahhamu thubutuhu. Wa huwa ta'qibul kalami binafyi ma yutawahhamu thubutuhu. Yaitu mengulas atau menafsirkan kalam. Ya, mengomentari, ya, menafsirkan kalam dengan tafsir yang seperti apa, dengan komentar yang seperti apa, binafi ma yutawahamu thubutuhu. Yaitu dengan menafikan sesuatu yang dibayangkan terjadi. Ya, jadi pendengar itu membayangkan bahwa itu sudah itu seharusnya terjadi, tapi itu dinafikan. Ya, contohnya apa? Nahwu al-ikhwanu kathiruna. Ya, saudara-saudara laki-laki ya atau saudara-saudara kita ya saudara ini umum ya saudara dalam agama misalnya ya ikhwan, para ikhwan, saudara-saudara kita satu agama itu ada banyak. Walakinnal awfiya'a qaliluna. Walakinnal awfiya'a qaliluna. Akan tetapi orang-orang yang setia itu sedikit. Ya, orang-orang yang amanah, jujur, setia itu sedikit. Kenapa ini disebut dengan taqibul kalami binafyi ma yutawahhamu subutuhu. Karena ketika kita mengatakan al-ikhwanu kathiruna, ya, saudara-saudara kita itu banyak, pendengar itu membayangkan, berarti karena saudara kita banyak, maka orang-orang yang jujur, setia itu juga banyak. Ya, karena mereka semua ikhwan, saudara kita dalam satu agama. Nah, itu dinafikan, dibantah, ya diulas. Ya akan tetapi ternyata orang-orang yang setia itu tidak banyak, akan tetapi qaliluna, ya sedikit. Ya, atau au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Ya, au isbati tadi kan binafyi ma yutawahhamu subutuhu ini bi isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Atau sebaliknya, menetapkan sesuatu yang dibayangkan dinafikan. Ya, sesuatu yang dibayangkan itu merupakan sesuatu yang kalimat negatif, tapi justru ditetapkan. Ya. Contohnya bagaimana? Nahwu Alkitabu rohiyusun, ya, Alkitabu rohiyusun buku tersebut murah. Lakinna naf'ahu azimun. Lakinna naf'ahu azimun. Akan tetapi manfaatnya itu agung. Ya, manfaatnya besar. Ketika seseorang itu mendengar kata Alkitabu Rokhiyusun, kitab tersebut murah. Maka yang ada di dalam digambarkan oleh pendengar karena kitab tersebut murah berarti tidak ada manfaatnya. Artinya tidak ada manfaat yang terkandung dalam kitab tersebut karena murah. Nah, itu di sangkal ya diulas dengan menetapkan sesuatu yang digambarkan dinafikan tadi. Ya digambarkan itu tidak bermanfaat ternyata lakinna naf'ahu azimun. Akan tetapi manfaatnya itu ternyata agung. Kita lihat catatan kaki tadi di atas makna lakinna itu ada footnote catatan kaki di bawah. Nah, di sini waqa'at lakinna fil Qur'anil Karimi. Lakinna itu datang dalam Al-Qur'anul Karim. Fi mithli qawlihi ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-38 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lakinna huwallahu rabbi lakinna huwallahu rabbi akan tetapi ya, aku percaya dialah Allah Robku Ya, maka di sini akan di maksud dari ayat ini. Ya, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini yaitu wa taqdirul kalami dan takdir dari firman Allah Subhanahu wa taala ini lakin ya asalnya itu adalah lakin bisukunin nuni dengan sukunnya nun ana huwallahu rabbi jadi takdirnya adalah lakin ana huwallahu rabbi. Lakin ana huwallahu rabbi. Ya, maka ini menunjukkan i'rab dari ayat ini. Fahudhifatil hamzatu takhfifan. Maka hamzah yang ada pada ana, ya kita tahu ana itu ada hamzahnya. Itu hamzahnya dihapus untuk meringankan. Maka tinggal walakin kemudian na ya. Wa udghimatin nunu finnuni. Maka nun yang ada pada lakin itu dileburkan atau diidghamkan kepada nun yang ada pada na tadi, ya ana yang dihapus hamzahnya. Fasorat lakinna. Maka jadilah lakinna binunin musyaddadatin ba'daha alifun dengan nun yang ditasydid dan setelahnya ada alif. Fa Fa'ana mubtada'un. Maka ana di situ dalam jumlah tersebut adalah mubtada'un awalun, yaitu mubtada yang pertama. Wa huwa mubtada'un tsanin dan lafat huwa itu adalah mubtada yang kedua. Allahu dan lafzul jalalah Allah adalah mubtadaun thalithun yaitu mubtada yang ketiga. Robbi khobaruhu dan Robbi adalah khobarnya. Wal jumlatu khobarus tsani. Ya dan jumlah Allahu Rabbi itu adalah khobar bagi mubtada yang kedua, yaitu huwa. Kemudian wal jumlatu khobarul awali. Kemudian jumlah huwallahu rabbi itu adalah uh, khobar bagi mubtada yang pertama. Warrabitu yang menjadi robit atau pengikatnya huwal ya'ul a'idatu 'alal mubtada'il awwali. Yang menjadi robit atau pengikat itu adalah ya yang ada pada robbi, ya, yang kembali kepada mubtada yang pertama, yaitu anak. وقد أجمع القراء على إثبات الألف في fi halil Dan para perawi atau ulama kiroah itu sepakat untuk menetapkan alif dalam keadaan wakof, ya, dalam keadaan berhenti. Artinya, ya wallahu a'lam, ketika berhenti di bagian tersebut, maka alif itu ditetapkan. Ya lakinna seperti itu. Ya. Wa amma fil wasli, adapun kalau ayatnya dibaca bersambung, ya diteruskan. Faqara'a bnu Amirin bil alifi. Maka salah seorang ulama qiraah yaitu Ibnu Amir rahimahullahu taala itu membaca ayat ini dengan alif Ya Yalakinna huwallahu rabbi. Ya Yalakinna huwallahu rabbi. Wa hal baquna. Akan tetapi ulama kiroah yang lain itu menghapus alif tersebut. Berarti dibaca lakinna huwallahu rabbi. Ya pendek. Ya alifnya dihapus. Ya wallahu a'lam ini dapat ditanyakan kepada Ustad atau ulama yang memang ahli di bidang kiroah ini. Kita kembali ke atas. Wa makna ka'anna, dan kita masuk makna dari saudari inna yang terakhir, yaitu ka'anna. Ya, makna yang dominan bagi ka'anna, at-tashbihu, yaitu tashbih, penyerupaan. Nahwu contohnya Ka'annal muallimina abaun. Ka'annal muallimina abaun. Para guru itu seperti orang tua, ya, atau seperti para ayah. Ya, jadi seolah-olah guru, para guru itu adalah orang tua, diserupakan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al muddathir ayat ke-50 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ka'annahum humurum mustanfirah ya ka'annahum humurum mustanfirah seakan-akan mereka itu adalah ya, keledai liar yang terkejut ya lari terkejut maka mereka itu dalam ayat ini diserupakan dengan keledai-keledai yang lari terkejut. Qala Ibnu Malikin, ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala berkata dalam Alfiya beliau, li anna li inna anna ila akhirih. Ya, untuk inna dan anna dan seterusnya ai aksuma thabata likana minal amali thabitun li inna wa anna wa laita walakinna, wala'alla, waka'anna. Maka kebalikan dari hukum yang berlaku untuk kana dari sisi amal, itu berlaku bagi inna dan anna dan laita dan lakinna dan la'alla dan ka'anna. Yang mudahnya, amalannya inna dan saudari-saudarinya itu adalah kebalikan dari amalan bagi kanak. Thumma dzakara amthilatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh. Wa qawluhu dhu dhignin, ya maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dhu dhu dhignin, itu adalah dhu dhignin adalah ay hiqdun atau hiqdin. Ya maksudnya adalah hiqdun. Ya, sesuatu yang Eh, perasaan dengki. Kemudian beliau memasuki pembahasan berikutnya yaitu taqdimul khabari fi hadzal babi. Mendahulukan khabar dalam bab ini yaitu bab inna dan saudari-saudarinya. Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-176 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wara'idat tarti wara'idat tartiba illa fil kalaita fiha au huna ghairal badhi wara'i dza'at tartiba ya dan perhatikanlah atau jagalah urutan ini ya urutan ini maksudnya urutan apa bahwa secara hukum asal urutan dalam jumlah yang ada innanya itu urutannya tartibnya itu adalah inna, kemudian isim inna, dan khobar inna. Hukum asalnya seperti itu urutannya. Ya, maka jagalah atau perhatikanlah urutan tersebut. Illa filladhi, melainkan dalam contoh ini, yaitu berikutnya, yaitu Kalaita fiha auhuna ghairal badhi. Ya laita fiha auhuna ghairal badhi. Maksudnya laita fiha ghairal badhi atau huna ghairal badhi. Seandainya di dalamnya atau di sini itu tidak ada orang yang lisannya itu keji. Maka apa yang menjadi syahid di sini? Kita melihat isim laitanya yaitu lafat ghoiro. Ya, asalnya laita ghoirol badhi fiha atau laita ghoirol badhi huna. Tetapi di sini fiha atau huna itu dapat didahulukan. Ya, maka fiha itu adalah jar majrur dan huna adalah zorof. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan bait yang ke-176 ini. Beliau mengatakan, Khobaru hadihin nawasihi naw'ani. Khobar bagi inna dan saudari-saudarinya ini, atau nawasih ini, itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, an yakuna mufrodan au jumlatan. Yaitu khobarnya berupa khobar mufrod. Ya, mufrod di sini bukan mufrod yang Eh, kelompoknya musanna dan jamak, tapi mufrad itu mufrad yang terdiri dari satu kata. Ya, au jumlatan atau berupa jumlah. Maka bisa jadi ya khobarnya itu berupa mufrad atau jumlah. Wa hadza la yajuzu taqdimuhu 'ala ismi. Maka kalau khobarnya berupa satu kata saja atau berupa jumlah, maka tidak diperbolehkan mendahulukan khobar dari isimnya. Tidak boleh urutannya inna, khobar inna, kemudian isim inna itu tidak boleh kalau khobar innanya berupa mufrad atau jumlah. Walau kutima laba tola amaluha. Dan kalaulah khobar itu didahulukan dari isimnya, maka amalannya akan batal. Wa fasadal uslubu. Dan susunannya atau kayak bahasanya itu akan rusak. Mithalul mufrodi, contoh yang mufrad, innal hayata jihadun. Sesungguhnya kehidupan itu adalah jihad. Maka tidak boleh dikatakan inna jihadun al hayata tidak boleh. Wa mithalul jumlati dan contoh yang khobarnya berupa jumlah Innal Islama adabuhu aliyatun. Innal Islama adabuhu aliyatun. Sesungguhnya Islam itu adab-adabnya itu tinggi. Maka tidak boleh dikatakan inna ada buhu aliyatun al-islama. Ya, tidak boleh. Athani, kemudian yang kedua. Ya, yang kedua dari khobar bagi inna dan saudari-saudarinya, an yakuna shibha jumlatin. Yaitu khobarnya berupa shibahul jumlah, sesuatu yang menyerupai jumlah. Wahuwa dhorfu wal majeruru, yaitu baik berupa dhorof atau jar majerur. Walahu min haithu taqaddumihi ala lismi thalathu halatin dan bagi khobar yang berupa syibuhul jumlah, dari, dari sisi didahulukannya khobar tersebut dari isim, itu ada tiga keadaan. Artinya dhorof dan jarmajrur itu mungkin ya, didahulukan dari isim. Nah, dari sisi didahulukannya dari isim tersebut, itu ada tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, wujubu taqdimihi ala lismi yaitu wajib mendahulukan khobar, ya khobar inna, dari isim inna. Wajib. Ya. Kapan itu? Ida wujida ma yujibut taqdima. Ya, ida wujida ma yujibut taqdima. Jika terdapat sesuatu yang memang mewajibkan didahulukannya khobar inna dari isim inna. Nahwu, contohnya, Inna fil fasli tullabahu. Inna fil fasli tullabahu. Sesungguhnya di dalam kelas tersebut ada para pelajarnya. Nah, di sini fil fasli wajib didahulukan. Padahal itu khobar inna. Dan tullabahu walaupun isim inna wajib diakhirkan. Kenapa? Fayajibu taqdimul khobari fil fasli maka wajib mendahulukan khobar, yaitu fil fasli. Lianna filismi tullabahu domiron ya'udu ala ba'dil khobari. Karena di dalam isim inna, yaitu tullabahu, itu ada domir. Domirnya mana? Domir ha yang ada pada tullabahu. Ya, ada domir ha yang ada pada tullabahu itu kembali kepada sebagian dari khobar, yaitu lafat al-fasli. Ya kan, khobarnya fil fasli. Sebagian dari khobar maksudnya lafat al-fasli saja. Maka hak yang ada pada bahu kembalinya kepada al-fasli. Falau ukhirol khobaru, kalau khobarnya itu diakhirkan menjadi inna bahu fil fasli, la'ada ad-dhamiru la'ada ad domiru ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Maka kalau tadi ya menjadi inna tullabahu fil fasli maka domir yang ada pada ha itu ada domiru ala mutaakhirin lafzan warutbatan. maka hak tersebut akan kembali kepada sesuatu yang diakhirkan, baik dari sisi lafat dan juga tingkatan martabat. Nah, ini pembahasan yang sudah dibahas pada pembahasan mubtada dan khobar. Kita mengetahui martabatnya, hukum asalnya itu adalah inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna. Ya, martabatnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita jadi inna fil fasli tulabahu, maka hak itu, itu kembali kepada sesuatu yang secara lafat itu terdahulu, ya lebih awal. Tepat, tetapi secara derajat dia tetap muta akhir. Karena seharusnya urutannya inna, isim inna, kemudian khobar inna. Hanya kemudian dibalik saja lafatnya. Tetapi secara martabat secara tingkatan masih lebih dahulu yang tullabahu. Tapi kalau kita katakan inna tullabahu fil fasli, hak itu kembalinya kepada fasli. Ya al-fasli, yang secara lafad di akhir dan secara martabat di akhir. Wahuwa mamnu'un huna. Dan itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dalam suatu jumlah. Wa min amthilati wujubit takdimi dan diantara contoh wajibnya mendahulukan uh, khobar inna dari isim inna itu adalah qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat al muzzammil ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna ladaina anka law Inna ladaina angka lawajahima Karena sesungguhnya eh, pada sisi kami itu ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Maka kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ini i'rab dari ayat tadi. Inna harfun musyabbihun bil fi'li. Inna itu adalah huruf yang serupa dengan fi'il. Atau inna harfun musyabbahun bil fi'li. Ya, inna adalah huruf yang diserupakan dengan fi'il. Yufidut tauqida. Yang memberi makna taukid, penekanan. Yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Yang menasobkan isim dan merofakkan khobar ladaina, kemudian ladaina yang ada pada ayat tersebut, lada dzarfu makanin mansubun bil fathatil muqattarati alal alifil munqalibati ya'an. Lada adalah zorof makan yang mansub dengan fathah yang ditakdirkan. Ya, kepada ditakdirkan di atas alif yang berubah menjadi ya. Ya kan asalnya lada Kemudian ketika bersambung dengan na menjadi ladaina. Ya, berubah menjadi ya. huwa mudhafun. Dan lada adalah mudhaf. Kemudian wana mudhafun ilaihi. Dan na adalah mudhaf ilaih. Wasyibahul jumlati khobarun muqattamun. Maka syibhul jumlah ladaina tersebut adalah khobar yang didahulukan. Ankalan ismu inna muakhorun Ankalan adalah isim inna yang diakhirkan wajahiman ma'tufun alaihi. Dan lafad jahiman itu diatofkan kepada ankalan. Kita kembali ke atas. Maka fayal zamu takot tumul khobari ladaina. Ya, maka ditetapkan didahulukannya khobar, yaitu ladaina. Ya, ditetapkan di sini. E, didahulukannya khobar itu ditetapkan. Li'anna lisma nakirotun, karena isim innanya itu nakiroh. Ya, wala musawwigho lahu illa taqattumul khobari. Wala musawwigho lahu illa taqattumul khobari. Dan tidak ada musawwigh yang lain, yang musawwigh itu sesuatu yang memperbolehkan didahulukannya khobar dari mubtada atau dalam hal ini isim inna. Dan tidak ada musawwir yang lain melainkan didahulukannya khobar. Ya. Wakadha qawluhu ta'ala dan juga demikian yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Luqman ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ka'anna fi uh, ka'anna fi udunaihi waqara ka'anna fi udunaihi wa waqara seakan-akan di kedua telinganya itu ada sumbat, ada penyumbat. Maka perhatikan di sini setelah ka'anna itu khobar ka'anna dulu yaitu fi udunaihi baru waqaron. Maka ini juga sama. Ya, karena eh, di sini kita melihat isim keannya itu adalah nakiroh, yaitu wakron. Kemudian athaniyatu, keadaan yang kedua, wujubu ta'khirihi. Ya, tadi kan wajib didahulukan. Kalau di sini wajib diakhirkan. Kapan itu? Idza wujida mani'un minat taqdimi. Kalau terdapat sesuatu yang menghalangi didahulukannya khobar inna dari isim inna. Ya, ada sesuatu yang mani' yang menghalangi. Nahwu contohnya, inna sa'adata la fil amalis salihi. Inna sa'adata la fil amalis salihi. Sesungguhnya kebahagiaan itu benar-benar ada pada amalan atau perbuatan yang salih. Fala yajuzu taqdimul khabari huna. Maka tidak diperbolehkan mendahulukan khobar di sini. Tidak boleh dikatakan innala fil amali salihi as-sa'adata. Tidak boleh. Mengapa liwujudi la mili betidai? Karena ada lam ibtida yang bersambung dengan fil amalis salihai. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara keadaan yang contoh dari keadaan yang kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar ayat ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Maka di sini karena fi na'imin itu bersambung dengan lam ibtidak, maka tidak diperbolehkan didahulukan menjadi inna fi na'imin al-abroro tidak boleh. Asalisatu kemudian keadaan yang ketiga, jawazul wajhaini fima ada zalika. Kalau selain keadaan yang kedua itu fima ada zalika, pada keadaan selain kedua keadaan dua keadaan tadi, jadi uh, ada keadaan di mana wajib didahulukan, ada keadaan di mana wajib diakhirkan. Di selain dua keadaan tersebut, maka boleh al ini, Boleh dua dua cara. Artinya boleh khobar inna itu didahulukan, boleh juga diakhirkan. Nahwu contohnya, innal izza fi ta'atillahi. Sesungguhnya kemuliaan itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Maka boleh dikatakan inna fi ta'a inna fi ta'atillahi al-izza boleh. Ya karena tadi tidak ada sesuatu yang mewajibkan didahulukannya khobar, atau sesuatu yang mewajibkan di akhirnya khobar tidak ada di sini. Wahada makna qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wara'idat tartiba ila akhirihi. Dan perhatikanlah urutan ini dan seterusnya. Ai maksudnya, ra'i hadat tartibal ma'luma minal amthilati fil baiti qablahu fi kulli tarkibin. Yaitu perhatikanlah urutan yang diketahui ini dari contoh-contoh yang ada pada bait yang sebelumnya dalam setiap susunan. Kan pada bait sebelumnya itu ada inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakinna benahu dzu dighnin. Maka urutannya selalu seperti itu. Inna, isim inna, khobar inna. Anna, isim anna, khobar anna. Lakinna, isim lakinna, khobar lakinna. Ya, maka perhatikan urutan tersebut yang ada pada contoh sebelumnya. Illa fitarki billadhi yakunu fihil khobaru zorfan Melainkan pada susunan yang di dalam susunan tersebut itu khobarnya berupa dhorof. Nahwu contohnya, laitahuna ghoirol badhi. Maaf, laitahuna ghoirol badhi. Seandainya di sini tidak ada orang yang lisannya itu kecil, Maka di sini asalnya laita ghoirol badhi huna. Asalnya itu adalah uh, laita, kemudian ghoiro adalah isim laita, kemudian huna adalah khobar laita. Tetapi di sini karena huna itu berupa zorof, boleh didahulukan. Au majeruron, atau khobarnya berupa jar majerur. Contohnya apa? Nahwu laita fiha ghoirol badhi. Seandainya di dalamnya ya, tidak ada orang yang Ah, lisannya itu kecil. Ya, maka fala yalzamu mura'atu hadza tartibi. Maka untuk kondisi ini yaitu kondisi di mana khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur, maka tidak dipastikan atau ditetapkan memperhatikan urutan ini. Artinya boleh dibalik-balik. Boleh Inna isim inna khobar inna, boleh juga inna khobar inna, isim inna itu boleh. Wal dan yang dimaksud dengan al di syair tersebut, wal fahishu fi nutaqihi, yaitu orang yang keji dalam bertutur. Kemudian amma ma'mulul khobari, adapun ma'mul dari khobar, ya, karena kita tahu khobar itu dimungkinkan memiliki makmul. Maka bagaimana dengan makmul khobar? Fa in kana ghairu dzarfin wa majarurin. kalau makmul dari khobar tersebut itu bukan merupakan dhorof dan juga bukan merupakan jar majrur lam yajuz taqdimuhu ala lismi maka tidak diperbolehkan mendahulukan makmul khobar tersebut dari isim inna. Nahwu, contohnya, inna kholidan musta'irun kitabaka. Inna kholidan musta'irun kitabaka. Sesungguhnya Khalid itu meminjam bukumu. Maka kholidan itu isim inna. Musta'irun khobar inna. Nah, kita baka itu adalah ma'mul dari khobar, yaitu musta'irun, ya, isim fa'il. Maka kitaba di sini mansub sebagai maf'ulun bihi dari musta'irun. Maka tidak boleh, kalau seperti ini tidak boleh, inna kita kitabaka kholidan musta'irun, itu tidak boleh. Wa ingkana ahaduhuma dan kalau makmulnya itu salah satu dari dzaraf atau jar majrur fadzahiru al-jawazu maka yang tampak secara zahir itu boleh didahulukan ya litawassu'i fihi karena adanya kelonggaran atau keluasan pada keduanya yaitu pada dzaraf dan jar majrur nahwu contohnya la'alla jabiron jalisun fil masjidi. Ya, la'alla jabiron jalisun fil masjidi. Uh, ya, mudah-mudahan atau barangkali Jabir itu sedang duduk di dalam masjid. Maka jabiron adalah isim la'alla. Kemudian jalisun itu adalah khobar la'alla fil masjidi itu ma'mul dari jalisun, ma'mul dari khobar la'alla. Tetapi karena khobar la'allanya berupa jar majrur, boleh. Ya boleh didahulukan menjadi la'alla fil masjidi jabiron jalisun. Kemudian contoh yang lain, kalau yang berupa zorof, laita tariqon muqimun indana. Ya, laita tariqan muqimun indana. seandainya atau mudah-mudahan torik itu tinggal bersama kita. Maka eh, tariqan adalah isim laita. Kemudian muqimun adalah khobar laita. Indana itu makmul dari muqimun, makmul dari khobar laita, itu boleh didahulukan menjadi laita indana tariqan muqimun. Fayajuzu taqdimu dzarfi wal majruri ala lismis ala alasmin nasikhi. Ya fayajuzu taqdimu dzarfi wal majruri alasmin nasikhi. Maka diperbolehkan mendahulukan dzarf dan majrur dari isim nasikh. Ya, baik isim la'alla atau Isim laita kalau pada contoh. Menjadi la'alla fil masjidi jabiron jalisun, kemudian laita indana tariqon muqimun. Waqad ja'a anil waqad ja'a anil arobi kama fi qawli syairi. Dan contoh yang seperti itu itu datang atau digunakan oleh orang Arab. Sebagaimana kita dapati pada ucapan seorang penyair penyair tersebut mengatakan fala talhani fiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabiluh ya fala talhani fiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabiluh biluh. Eh, jangan celah aku ya maka jangan celalah aku dalam hal tersebut Sesungguhnya karena kecintaanku kepada wanita tersebut, atau karena cinta pada wanita tersebut, saudaramu ini, ya maksudnya saya, ya, itu terluka atau sakit hatinya. Ya, terluka, sakit hatinya dengan sangat, ya, dengan sangat e, membuat sedih dan gelisah atau banyak pikiran. Nah, di sini yang menjadi syahid karena asalnya adalah fa inna akhoka musobul kolbi bihubbiha. Ya, fa akhoka musobul kolbi bihubbiha. Asalnya seperti itu. Sesungguhnya saudaramu terluka hatinya karena mencintai wanita tersebut. Tetapi di sini karena bihubbiha itu jar majrur ya makmulnya dari musobu itu boleh didahulukan dari akhoka. Nah itu syahidnya. Kita lihat catatan kaki la talhani ai la talumni. Ya la talhani maksudnya jangan engkau cela aku. Jamun maksudnya adalah kathirun. Ya, sangat. Bala biluh, bala biluhu Maksud dari balabiluhu jam'u balbalin. Jamak dari balbalun. Apa itu? Wahuwal huznu washtighalul bali. Yaitu kesedihan dan banyak pikiran, ya gelisah. Wajammun khabarun fanin Dan jammun adalah khabar yang kedua. Bala biluh fa'ilun li jammin. Li jammun. Ya, bala biluh adalah fa'il bagi jammun walha'u mudhafun ilaihi dan ha yang ada pada bala biluh itu mudhaf ilaihi Faqad tamasyairu ma'mulal khobari bihubbiha maka penyair itu mendahulukan makmul dari khobar yaitu bihubbiha ya khobarnya apa musabul qalbi musabu maka di sini boleh didahulukan wa huwa jarrun wa majrurun ala lismi akhoka. Wa huwa jarrun wa majrurun. Ya, dan bihubbiha adalah jar majrur. Kemudian qaddama ala lismi. Dan mendahulukan makmul khobar dari isimnya. Isim inna. Apa itu? Akhoka. Kemudian wal khobari. Dan juga mendahulukan makmul tersebut dari khobar. Yaitu musobul kolbi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.